wasallam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd Khana billahi rahiman rahimakumullah Fadakhir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Sebagai peringatan aja mungkin kita sering sering ingatkan anak-anak kita jangan sampai ganggu sholat wudhu sampai ketawa-ketawa ganggu kita yang sedang sholat diingatkan Bismillahirrahmanirrahim Ikhwan eh, fillah rahiman Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata beliau kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qaimun yafsilu bainahuma bijulus dan beliau menyelingi memisah antara dua khutbah ini dengan duduk. Tadi soal anak kita maghrib nggak ada ini ya, nggak ada keliaran ya, kalau malam gini. Kau pas alim. ya, kalau di rumah lah bahasa lah di rumah di jalan kalau nggak ada ya Nah, misalnya kerja harus dilihat mungkin kapan-kapan Qala rahimahullahu taala al-ma'na al-jimali كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di hari Jumat itu dua dengan dua kali khutbah. Iwajihuhum fihi ma khair beliau memberikan arahan di dalam dua khutbah tersebut kepada kebaikan. Wajzarahum an dan menghardik mereka dari kejelekan. Wa kana ya'ti bil khutbatain wa huwa qa'imun al mimbar. Dan beliau Rasulullah SAW melakukan dua khutbah dalam keadaan beliau berdiri di atas mimbar. Liyakuna ablagha fi ta'limihim wa wa'dihim. Agar lebih memungkinkan untuk mengajari mereka dan menasihati mereka. ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وبهته dan juga karena dengan berdiri ketika khutbah ini lebih menampakkan kekuatan Islam dan keindahan Islam. Qala fa idza faragha min khutbatil ula jalasa jalsatan khafifatan liastariha Apabila beliau selesai dari khutbah, yang pertama beliau pun duduk sesaat liastariha untuk istirahat. Fayafsilul ula anithaniya Duduk istirahat yang sebentar ini yafsil memisah antara khutbah yang pertama dari khutbah yang kedua. Thumma yakumu fayakhuthubu tsaniyah. Kemudian beliau berdiri setelah duduk sesaat beliau berdiri untuk khutbah yang kedua. Sebagai faidah nanti kita baca juga disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullah bahwasanya hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ini bukanlah lafaz dalam Bukhari bukan dalam Muslim. Ini kata beliau diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah wa taala seperti ini. Lafaz dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak seperti ini lafaznya. Bisa dilihat di kutung kita lewat dulu di faidah yang pertama. Mayu khadu bin hadis kita lewati dulu kita ambil faidah. Kata beliau, qala Ibnu Daqiq al Tentunya beliau punya syarah Syarah Umdatul Ahkam yang berjudul Ihkamul Ahkam. Yang dipuji oleh Syekh Ibnu rahimahullah. Ya kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam Ibnu Daqiq al dipuji oleh Syekh Muhammad rahimahullah penuh dengan al-qawaid wal usul yang penting bagi seorang talibul ilmi. Kata beliau, "Wa hadzal lafzu alladhi dzakarahu al-musannif" Lafaz yang disebutkan musannif oleh Syekh Abdul Ghani al maqdis rahimahullah dalam Umdatul Ahkam, "Lam aqif alaihi bihadhi sirah fi sahihain." Kata beliau tidak kudapati bentuk kalimat seperti ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada dalam Bukhari Muslim lafaz seperti yang disebutkan oleh beliau dalam Umdatul Ahkam. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari Berkata Al Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari kata beliau walin Nasai wa darakutni dalam riwayat Nasai dan darakutni min hadal wajhi kana yakhtubu khutbataini qa'iman yafsilu bijurus. Ya, lafaz seperti ini ya mirip seperti ini dalam riwayat Nasai dan Tarakutni Rasulullah satu khutbah dua kali dalam keadaan berdiri dan memisahkannya dengan duduk. Qala wa ghafara sahibul umdah maksudnya Syekh Abdul Ghani Al-Makhdisi rahimahullah lalai kan? Faza hadza lafza beliau, beliau pun kemudian menyandarkan lafaz ini di sahihain untuk sahihain untuk Bukhari Muslim inilah manusia la yakhlu minal khata tidak kosong dari kesalahan kekeliruan inilah kitab selain kitabullah la yakhlu min naqs ada kekurangannya. Walaupun beliau dalam mukaddimah menginginkan untuk membawakan Bukhari Muslim, hadis-hadis yang beliau dari Bukhari Muslim ternyata dalam beberapa tempat kita dapati beliau tergelincir keliru. Di antaranya ini, lafaz ini tidak ada dalam Bukhari Muslim. Kultu kata Syabdul Al-Basam rahimahullah menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Kisaid. Wabihara dengan ini kata beliau tabayyana jelaslah annal haditha lam yarid fi sahihain bi lafaz bahwasanya hadis ini tidak warid tidak tersebut dalam Bukhari Muslim dengan lafaz seperti ini. Wa innama warada lafdin akhar. Tapi dalam Bukhari Muslim dalam sahihain dengan lafaz yang lain. bahwa hadis Ibnu Umar Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yauma jum'ati qa'iman. Yajlisu thumma yaqum kama yaf'aluna al'an. Inilah pada Bukhari Muslim. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari Jumat qa'iman dalam keadaan berdiri. Yajlisu dan beliau pun duduk. Thumma yaqum kemudian berdiri lagi kama yaf'alun al-an sebagaimana dilakukan orang-orang sekarang. Ini dalam nas Bukhari, Muslim dan juga sama menunjukkan tentang masalah berdirinya khatib dan adanya duduk di antara dua khutbah. Ini faedah pertama yang penting bahwasanya lafaz dalam Umdatul Ahkam itu tidak ada dalam Bukhari Muslim. Ini lafaz lafaz Darakutni dan Nasai. Qala rahimahullah berkata Syekh Abdullah Basam rahimahullah ma yu'khadhu minal hadis. Ahkam hukum-hukum yang diambil dari hadis Ibnu Umar ini wujubul khutbataini fil jum'ati qabla shalah. Wajibnya dua khutbah di dalam salat Jumat dan khutbah tersebut dilakukan sebelum salat. Wa annahuma syartan li Dan bahasanya keduanya adalah syarat sahnya salat Jumat. Nah, di antara yang menyebutkan tentang masalah ini Syaikh Fauzan Hafidzallahu taala sebagian kita sudah baca disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya Alam al beberapa syarat salat Jumat. Kita ringkas kata beliau hafizahullah taala ويشترط لصحة jumati disyaratkan untuk sahnya salat Jumat yang pertama duhurul waktu telah masuk waktu salat dan hilaf dalam masa para ulama kapan masuk waktu salat sebagian menyatakan waktu duha itu sudah masuk waktu salat Jumat dan sebagian menyatakan yang kuat bahwasanya salat Jumat itu waktunya sama dengan waktu salat duhur ba'da zawal yang kedua an yakunal musallun mustautinin di masakin mabniyah bima jaratil adah bil bina'i bihi yang kedua, yang kedua kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah dan orang-orang yang salat Jumat ini adalah orang-orang yang tinggal di negeri tersebut, tinggal di tempat-tempat tinggal yang dibangun dengan kebiasaan orang-orang di sana. Yang pertama adalah mustautin, penduduk di negeri tersebut, dan yang kedua tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal yang dibangun sesuai dengan uruf masyarakat di sana. Jadi bukan orang-orang yang seperti Arabi, ya alul khiyam, orang-orang yang tinggal di kemah-kemah yang berpindah-pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Mereka adalah ini peninggal tinggal di situ dengan bangunan yang sesuai uruf di sana. Yang ketiga, Kata beliau wa istaratul sihhati jum'ah taqaddumu khutbatain. Dan disyaratkan untuk sahnya salat Jumat itu diawali dengan dua khutbah. Diawali dengan dua khutbah. Ya apa yang sebutkan Syekh Abdul Basam rahimahullah di antara yang menguatkannya adalah si Salih Fauzan Habibullah Allah sebutkan di antara syarat sah Salat Jumat adalah taqaddumu khutbatain. Nah. Qala kata beliau rahimahullahu taala Qala al-Halabi Lam yunqal annahu sallaha bila khutbah. Tidak pernah dinukil. Tidak pernah dinukil Rasulullah SAW salat Jumat tanpa ada khutbah. Walau kana jaizan rafa'alah. Kalau seandainya boleh salat Jumat tanpa khutbah, ini saya Rasul akan melakukannya. Walau marrah, walaupun satu kali, libayani jawaz untuk menunjukkan bolehnya salat Jumat tanpa khutbah. Qala wal wujubu huwa madhhabu ammatil ulama. Dan wajibnya khutbah itu adalah madhab mayoritas para ulama. Qala kata beliau rahimahullah yang kedua istihbabu qiyamil khatibi fil khutbatain dianjurkan disunahkan khatib berdiri dalam dua khutbahnya qala madhab syafi'i wujubul qiyam ma'al qudrah adapun madhab syafi'i menyatakan wajib hukumnya khatib berdiri ma'al kudrah kalau dia mampu untuk berdiri. Qala salis yang ketiga. Istihbabul julusil yasir. Disunahkannya duduk sesaat baina khutbatain di antara dua khutbah lil fasli bainahuma untuk memisah antara khutbah pertama dengan kedua. Qala wajabahu badul ulama Terus sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya duduk di antara dua khutbah. Qal wal jumhur adapun jumhur berpendapat ala annahu sunnatun la wajib. Jumhur berpendapat duduk di antara dua khutbah hukumnya sunnah bukan wajib. Masalah apakah khatib disyaratkan dalam keadaan taharah ketika khutbah ketika dia mau naik khutbah naik mimbar batal apakah dia harus turun lagi untuk wudhu terlebih dahulu atau dia boleh khutbah dalam keadaan tidak berwudhu dalam keadaan batal wudhunya ini masalah penting nah Hadimah Syafi'i rahimahullahu taala di satu pendapat beliau dan ini juga ada satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, taala dan juga pendapat Imam Malik rahimahullah bahwasanya khatib seorang yang khutbah tidak disyaratkan arat taharah tidak disyaratkan dia apa namanya berwudu kalaupun batal boleh dia naik ke mimbar khutbah Nah, ketika mau sholat baru dia berwudu. Kalau mau sholat baru dia berwudu. Ini melihat masa penting ya, perlu diingatkan. Nah, kemudian pada bila rahimun rahimukumullah di antara masalah yang terkait dengan khutbah Jumat mungkin yang perlu kita baca di antara yang disebutkan si Salih Fauzan Allah taala Yang pertama kata beliau wa yusannu an yajlis 'alal mimbar ila faragil muadzin. Ini jelas yang sering kita lakukan. Disunahkan seorang khatib ketika mengkhutbah dia duduk di mimbar sampai selesainya muadzin. Kemudian juga boleh sebutkan Amin sunani khutbatil jum'ah an yajlisa sabainahuma Jelas yang disebutkan. Dan antara sunnah bagi khatib di khutbah Jumat ya nah, duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga tabligh rahimahullah wa min sunanihima an yakhtubah qa'iman. Di antara sunnah khutbah juga adalah dia khutbah dalam keadaan berdiri. Kalau wa yusannu yang berikutnya di antara yang dianjurkan bagi khatib wa yusannu an ya'tamida ala asal. Dia bertarikan dengan tongkat. Sebagaimana tadi malam sudah kita bacakan hadisnya. Dari hadis Hakam bin Hasan. Kemudian kata beliau rahimahullah wa yusannu an yaqsuda tilqa'a wajhihi lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan disunahkan oleh seorang khatib dia menghadap ke depan. Ke arah depan. Berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam wali anna iltifatahu ila ahli janibai i'radun lil akhar wa muhalafatun li sunnah. Karena kata beliau rahimahullah kalau dia sampai ketika khutbahnya menghadap satu sisi saja, menghadap ke kanan terus. Ya, dia berarti membelakangi yang lain, ia berpaling dari yang lain, arah lain dan milisi sunnah. Sehingga yang sunnah dia ke depan, menghadap ke depan. Yang berikutnya, wa yusannu ayuqassir al-khutbah taksiran mu'tadila. Dan disunahkan dianjurkan dia khutbah dengan pendek dengan ringkas tapi sedang. Maksudnya bihaitsu la yamallu wa tanfar nufusuhum wa la yuqassir taksiran mukhilla fala yastafiduna minha. Maksudnya pendek yang sedang maksudnya adalah jangan sampai dia panjang sehingga orang-orang malah apa bosan dan sudah tidak tenang lagi jiwa mereka mendengarkan khutbah tapi juga tidak meringkas kependekan sehingga makmum tidak mendapatkan faidah sedikit pun dari khutbahnya. Taksiran mu'tadila. Pendek singkat tapi iya memberikan faidah kepada para makmum. Kemudian berikutnya di antara apa namanya yang disebutkan adalah wa yusannu an yarfa'a sautahu biha disunahkan untuk merasakan suaranya. Sebagaimana Rasul SAW merasakan suaranya. Kala pendapat beliau kata beliau wa yusannu an yad'u walil muslimin dan sunnahkan untuk mendoakan kaum muslimin lima fiha salahu dinihim wa dunyahum. Kala yang terakhir kata beliau, wa yusannu idza faragha min khutbait mutbatain an tuqama shalah mubasharatan wa an yasra fi salati min ghairi fastin tawil. Dan disunnahkan jika selesai dari dua khutbah iya ditegakkan salat secara langsung segera memulai salat Jumat tanpa ada jeda lama antara khutbah dengan salat. Tidak ada jeda yang lama tidak tenggang waktu yang lama antara khutbah dengan salat. Ini adalah beberapa masail yang disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan Habibullah terkait dengan khatib. Kemudian sebagian juga bahkan ada salah khusus terkait dengan masalah ini yaitu di antara yang harus dilakukan oleh khatib adalah al-isti'dad. Iya mempersiapkan materi khutbah. Yang tentunya diusahakan yang tanasab yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh makmum yang hendak diperingatkan, diperingatkan kepada mereka. Allahumma a'lam bishawab. Fadhal barakallahu